Ustadz Epi Effendi. Semoga ada yang kedapatan milik di dia pulang pergi jalan kaki. Sok MC MC MC. Kalau mau nanya ahwat dua ikhwan dulu boleh lah. Sudah. Silakan diatur. Perempuannya dua, laki-laki dua. Panitia tolong sampai di mic langsung diatur. Boleh yang kerudung hijau satu, satu lagi, satu lagi, satu lagi, satu lagi. Satu lagi satu lagi dua orang yang bercadar ya bercadar silakan dua orang saja cukup perempuan laki-laki juga dua orang silakan laki laki kalau laki-laki yang mau bertanya boleh dua orang dulu langsung standby aja di depan mic ya ya silakan langsung biar cepat waktunya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari mana siapa mas? Tak kenal maka ta'aruf saya Wisnu dari Sukabumi ya. Uh, boleh tahu sesatnya uh, masalah dukun ya tanya dukun uh, eh. kemarin melompat dia dukun orang main dukun hari hari masalah dukun mahnya pastilah uh, sesat gitunya ayo nu masalah ayah kan oh kala kala tidak setiap dukun sesat di hati berarti jadi dukun sesat arti satu ayah kan anu orang-orang anu anu biasa ilmu naon gitu tapi ya. sok make ayat ayat Quran gitunya Eta masalahnya sama atau nanti sarang dukun anu pakai ilmu hitam gitu ya Eh, belum boleh sok kamu mah kawin belum sudah pengen dua atau oh iya, bukan cari kan sih sok lah karunya sarang hiji deh karunya masalah uh, eh, kamari teh masih ayat Quran surat Al-Arab ayat 96 hmm. Eh, yang berbunyi jikalau eh, suatu negeri walau uh, eh, anak ahlul qura eh, aman suatu negeri uh, beriman dan bertakwa niscaya Allah akan memberikan keberkahan keberkahan uh, nanti kamu pertanyaan nah Ustaz uh, nanti uh, iman dan takwa nanti atau uh, serujul mas Indonesia nanti sarolat atau kumaha bisa dibaratkan gitu atau kumaha ya, benar-benar kasihan deh kamu kayaknya beban sok ame ngomong nampang tuturkan lah kumaha tukang kudu imsak teh kumaha arab sahapan genep teh kumaha gak bisa diletakkan sarang kumanya oh. ya gitu eh apakah penduduk teh di mana ku sholat atau kumaha oh siap paham pak aku paham tuh Dolfo. aturan pak ustad ya satu-satu dulu ya satu dua pertanyaan yang pertama masalah perdukunan Man ata arafa kainan lan tukba salata yauma lailatan. Barang siapa yang menyengaja datang bertanya membenarkan meyakini seorang lebih lebih kalian sebut orang pintar. Tekulu pintar, no penting soleh. Orang soleh pasti pintar, tapi orang pintar minum tolak angin. <laughs> Sah nu pintar mah Allah. Oh nu pintar. Udang suka bobodoh ke orang pintar. Sok cina, ayah Hayap datang ka imam ke make gamis congotna panjang yeuna hideung. Mamawa ieu iya peranti payu dagang isim. Cep. Naon mah eta? Ieu iya, cenah abi teh nyanda peranti icalan laku. mangis laku sabriji, kacan ngarisa. Kaharti can. Anu kitu dukun teh diuk bari malekun teh nya. Teu meunang mah. Sanajan make ayat-ayat Allah nah misah ke nana ya mana nu hitam yang nu putih yang ulah buta warna tuh <laughs> kudu nanya kena kadu di kabujer hitam putih udah kudu buka ilmu Da'ai Allah mah kudu ditanya gue ngajawab seperti Google kalau ditanya menjawabnya semaunya beda dengan Al-Quran Al-Quran mah semuanya Google mah menjawab semaunya kalau Al-Quran mah menjawab semuanya maka kalau ragu orang ini ustadz apa dukun patwa-patwa yang pakai ayat Al-Quran tapi so tau saya bisa prediksi kematian Anda. Kalau tidak siang malam. Lalu itu. Ya, katanya bisa kan Lalu Anda berkeyakinan lebih dan yang mungkin nah, enggak misalnya lain dukuna kurang nu percaya. Pernah sih aya jelema sare di kuburan tujuh poe tujuh penting. Terus pas malam terakhir datang kukuna panjang gina gondrong. Salah maneh. Abdi cenah hayang benghar. aing ngeluwil latu maneh teu benghar beunghar tapi kaku kudu panjang ya boyak kia pepoyakan kan nih cik atau usum neon ngaji ngaji ngaji setelah usum percaya ke dukun betul tidak Guys, beres nuka kaji. Nuka dua, Al-Arab 96. Walau an ahlal qura amanu wa taqau la labatana alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau sebuah penduduk negeri beriman bertakwa, perusahaan beriman bertakwa, kalau turunkan berkah. tadi disebut iman yang takwa nanti naon tadi? Ayah ngaji, ayah sholat, ayah berbagi. Nanti mah bergabung tarik yatim terdekat biar ininya nggak kena musibah, tidak kena kejadian bahwa yatim sebulan sekali mah jajanan. Kenapa yatim? Pendusta agama yang mengacuhkan yatim. kurang buka kolot, yang panggil rindu bisa nepungan. Mun yatim rindu ke kolotnya, bagaimana mereka menahan air matanya karena orang tuanya sudah tidak ada. Kita pengen jajan punya orang tua, minta ke orang tua. Mun yatim minta jajanan kasa, sok sisihkan, kumpulkan juga kia yatim, bere baso, saya punya mobil mewah bagelah boga Avanza bawa yatim jalan-jalan ngabaso nepi ka warareg utah na Avanza <laughs> arena budak yatim teh meureunnya poepi abi minta maaf cenah mobilna diutahan ku abi bae we cenah teh da urang nu ngajakna mana tong sedih kari-kari bahagia aja orang, tapi doakeunnya mobilna sing digantian ku Allah tuh ku mobil bodas siga itu nunjuk hammer eh aslina kata eh, dia pakai doa saha doa yatim mantap lamun hayang berkah ya. nah disebut takwa teh menjalankan seluruh perintah Allah mawau jeung mau nya yatim lamun teu maca Qur'an maka yang dimaksud di sana takwa itu dari dalikal kitabul raiba fihi hudalil mut jadi rumus takwa mah Quran Qurannya dibaca atau ngaku takwa ukur pakai baju takwa mah orangnya loba endorse nya takwa mah ngamalkeun Quran tangke nak. kenapa Mekah berkah karena Quran turun di sana Kenapa Madinah berkah? Karena Quran turun di sana. Kenapa pada satu malam di bulan Ramadan ada malam lebih baik daripada seribu bulan? Karena diturunkannya Al-Quran. Pengen Pratama Abadi berkah? Pengen. Takwa dengan cara ngadain pengajian kayak gini. Insya Allah super sekali. Dih, dih, dih. Oke berikutnya silakan. Kaum, nah silakan. Hok, si tetehun. Teteh badan arus, badan ditarusan. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, per, uh, sebelumnya saya Mimi dari Departemen IE. Uh, nah, Aku, ya kalau haus suka pengen Mimi. Uh, Mimi yang murni apa yang palsu? Allah Akbar. Oh, Ustaz, nah, saya mau bertanya ya. Kan, Mimi, kamu mancing-mancing. Cintanya mau di sini apa mau dibawa pulang? Siap, <laughs> atumi lah. Cek, ini kenapa sih putus-putus? Eh, ya, Pak Ustadz. Yap uh, curhat dong. Eh bukan Mama Dede ya. Papa Dede. Oke, okay, Papa Dede. Mau bertanya nih. Nah, dua ya pertanyaannya sama kayak tadi. Jadi luka dua. <laughs> Sok Oke, okay, yang pertama nih, apa perbedaan hikbah sama tunangan? Hikbah sama tunangan. Iya, apa bedanya? Terus satu lagi, gimana sih caranya untuk bisa punya gelar ustad atau ustazah? Apa gitu prosesnya kayak gimana? Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh si Mimi mah nanya nate sehidik tapi nyiwit daya tapi ngepret Ih, perbedaan hitbah sama tunangan mah sangat jelas beda tuh hitbah mah ku kok tunangan mah te ya, saya nggak dijawab ya Dina YouTube nya stalkingin aja ada di pin nggak bisa pak Ustad harus alasannya dong oh Alasannya kenapa saya menjawab begitu? Alasannya kamu bertanya. Coba kalau nggak ditanya. Aduh, ya, iya, tunangannya hitbahnya sarwa. Hikat hitbah tuh khutbah. Ustaz khutbah Jumat di mana? Ngomong nalur mimbar. Hitbah menyatakan sikap untuk menyatukan. Kamu mau nggak nikah sama aku? Teta hitbah mah mau. Eh. Ya suka itu Setiani ningali kamu bilang mau ah oh, maksudnya nggak mau gitu cuma kayaknya ketinggalan aku mau bilang amit amit ya bang Daud ah. mau udah bilang himin hayang nah, jadi dena uh, eh, hitbah itu ikatan tapi kalau simbolnya di luar Islam itu dengan cincin aku pikir nggak perlulah kalau sudah memang itikad tam, you know, niat sama tekad itu kan jadi itikad jadi nekad aja kalau udah lu feel sama gua chemistry sama udah temui orang tua nikah malam itu juga selesai ayah rizki mah mending pakai ngabangun imah lain pakai nyewa tenda jupa-jupa beak ya itu bedanya nih hikmah sama tunangan sebenarnya nggak perlu sih aing bener yakin tapi salah kian yang pipa majikan yang kedua teh naon tadi tuh Oh, gimana kalau kita punya niat untuk jadi ustad dan ustadah menjeda wajada bersungguh-sungguh? Dak Ustad Ustad lama lain target atau dakwah malin tugas Ustad. Mau saya salah ngomong, pengilatin saya salah nongol saya malin Ustad atau saya mau berak bawang bahulan oke. Mun saya apa bahula dirinya mau ngadek ngadek ceramah saya. Saya mau parah bisa, Saya dulu nah jada. Ayo nana atas saja ada. Dulu saya edan, ayo nana adan. Dulu saya buka aurat, enak pakai jilbab ya <laughs> mah masalah hijrah cuy mimi lain kudu jadi ustadz yang ustada ya mah masalah pilihan da urang malin ustad tuh can wani make kopel ge ngan orang identik kalau bicara agama ustadz, ayo ustadz itu singkatan usaha tara anak deres si <laughs> epi sabriji anak-anak opat awewe hukum awas ngandengnya teh sing balik budak teh opat awewe hukum lain awewe opat budakan berarti pemajikan saya opat lain carita etamanya jadi gitu mi proses belajar belajar belajar dan belajar nanti orang bilang apa kita efek samping saya waktu pas menuju ke sini mah kabe sari serian pas ke masjid diajar sholat si anjing sholat saya adan edan adan ya pas orang ceramah nanti pi goblok saya tak jadi ustad siap teh resikona mantap pakai kupluk amin tuh loba dengnya? ya terproses nih cici cici biarkan semua akan cici pada waktunya proses di prosesnya rek moal rek di diproses ke KUA sok lagi lagi siapa lanjut siapa? lanjut Katanya Pak Haji lah kan sebelum Ahmad sok lu mana sok duduk aja berdiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, cinta itu kan fitrah ya dari Allah. E, pertanyaannya. Cinta itu fitrah dari Allah. Pertanyaannya? Pertanyaannya, boleh pas kok seorang wanita memikirkan laki-laki yang jelas belum halal? Misalkan kalau mau kebayang gitu sedikit. Ya, ya. Ya, ngeliwat gitu. Terus yang jadi masalah adalah uh, pertanyaannya uh, apa hukum hukum hukumnya seorang wanita membay uh, eh, memikirkan laki-laki gitu membayangkan gimana besar Daripada mikir nanti yang listrik. <laughs> eh, cinta mah fitrah tapi ulah jadi fitnah maka menikah. Aduh. menang teh, ayo laki kasep, panggil di jalan jo, datang penting nanti selintas malah ningali bohlam juga si eta. <laughs> ningali tembok jika si eta ningali WC jika si eta dengaran lalakina toto ya ini boleh nggak Ustaz ainu mere lintasan pikiran saha ini awas mitos ya rata-rata di Indonesia yang boleh menyatakan suka kepada perempuan itu laki-laki cek saha aww itu menang Khadijah juga boleh menyatakan dirinya kepada Rasulullah tentang rasa cintana jika si Mimi biar tanya Tuhan Ustaz aku mau tak eta jento eta sok ayeuna balik ke dia bisingan di resep cegat ngilawang bogor tuh abi bogor tuh abi bogor tuh abi Sakeuna nawe Bek teh aya aki-aki nu bogoheun nya ini nggak apa-apa cuman jangan tenggelam dalam lintasan pikiran itu nepi ka poho ka Allah inget kasih eta we teh eta nu doraka mah nepi ka biasa wirid jadi nyanyi Jadikan pasangan hidupku Kengising germani nyanyi nanti etawe Jadilah ibu dari anak-anakku Tapi kan sholat ge ya tak Membuka mata dan tertidur di sampingku Karena ingat mereka sih ya, tak Aku tak main-main Seperti lelaki yang lain Satu yang ku mau Ku ingin melamarmu Tak ulah sampai melalai Udah makan kan mau nganyatakan gak wewe romantis Caca matamu pasti ditolak Dunia belum berakhir caca iya, Gitu ya ya, jadi boleh tapi tidak boleh tenggelam dalam rasa itu oke okay? dengan naon inget kasaha kaku polo dengan naon sing an ada lagi silakan Ada kan pernah ada kata teman e, itu dia katanya kalau keseringan gitu datangnya dari setan gitu gimana tanya lah kena setan <laughs> lamun muka kamu pikiran silana uyahan berarti telah laki orai ayo kita mati Allah kan mun hayang keputusan jelas istihoroh ya Allah ini betul apa enggak pastikan dong dia nenangin hati atau enggak kalau jadi ribet ngejauhkan kalau tinggalkan berarti kita setan lamun lebih menenangkan kalau dekat dengan dia berarti itu petunjuk dari Allah kalau dia jodoh kita ya Setuju tidak? Kalau ada apa-apa kirim ke alamat di bawah ini. Sok bro keburu imsak, buru buru. Berikutnya. Nah, jadi Oh, masih masih perempuan kok. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Baik, perkenalkan nama saya Esti, saya dari Departemen Stopit. Siap. Uh, baik, saya akan coba bertanya. Yang pertama, uh, bagaimana jika kita memiliki pendapat yang berbeda dengan orang tua? Misalnya kita kan sedang belajar untuk memperbaiki diri Hmm. Sedangkan orang tua yang masih belum paham uh, dia merasa apa sih jangan berlebihan jangan berlebihan berlebih-lebihan hmm, gitu kan ya cadar gitu ya iya <laughs> nah eh, kita kan juga kita kan baru baru sekali belajar ini gitu kan. misalnya gini uh, kita kan apa sih kamu tuh bukan orang bukan anak pesantren bukan anak itu jangan sosok Allah jangan cek si mama teh nah oke bantuan <laughs> jadi Halo? Uh, jadi begini maksudnya kita kan nggak punya ilmunya yeah. nggak ngerti apa-apa tapi kita ingin belajar ya. nah bagaimana cara kita menjelaskan, menjelaskan kepada orang tua biar orang tua paham ya, ya tanpa ada kata-kata ah semama kan itu nggak boleh kan ya nggak boleh wala yeah. takulahuma nggak boleh berkata ah pun ya, jangan bagi iya. melawan ya seperti itu jadi bagaimana caranya yang lebih baik untuk menjelaskan tanpa harus mengatakan kata-kata yang tidak baik namun kita juga masih ya Allah aku tuh belajar nih gitu siap yang keduanya Pak, boleh? boleh. kalau dua di dia mah. Eh, oh, baik lah. Dan ini ya, eh, kiat-kiat apa ya? Kiat-kiat uh, eh, tidak iri sama orang. Oh, kiat-kiat untuk tidak jadi, iri sama orang. Jadi itu tuh jadi tidak iri gitu. Orang Siap. itu mah ih bisaannya gitu tuh ininya, gitu ya, gitu ya. Uh, ya, jadi biar kita tuh biar selalu istiqomah berharap ini sebetulnya karena lillah gitu. Siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang pertama, kuman sih cara jelaskan. kolot ame kolot paham, orang teh diajar. So, saya pernah ngalami itu. Si bapak mesantrenin saya beberapa saat. Karena saya nakal. Pesantren mana? Ya? Pesantren. Belajar dong yang salah dari saya balik di pesantren jadi nyerah amahan si bapak ada pak ya teh jadi cowok tuh jadi kan balik di pesantren belajar di nah sekarang mah polanya beda si bapak jam sakit gak baca koran eh Evi kita datang tadi pak tara-tara kan saya teh jauh menyiapkan kopi ke resep si bapak nih, pak mana tayo antren karasa amanah ku bapak ira mana nyen kopi ker bapak eh nama berubah mana eh sok api, apa ya buku pak buku naon ah cuma buku mana tuh lain bacain bapak pak kopi ngenah ngenah tuh ngenah itu menang nyen anak mah tak buku gue baca lah pak tong ditinggali hidung, nak kopi gue. paham masuk langsung sampai sekarang bapak saya jadi ustad dan DKM simpel jadi dengan akhlak gitu loh kayak Ibrahim diuji oleh orang tuanya mematung bapaknya tapi tetapnya hormat mungkin teteh terlalu tergesa-gesa dalam menyampaikan ilmunya maka boleh berubah tapi perlihatkan perubahan itu dengan yang menyamankan orang tua jangan mencuri karena di Bandung banyak sok kajian taruh bebeja kakolot nyekolotnya melanggan akhirnya dicari kaji itu contoh-contoh psikologi kejadian yang kemudian jadi meresahkan si pelaku pembelajarnya saya pikir bila hikmah, kelihatan akhlak yang lebih baik, ringankan beban orang tua. Nu ringan-ringan weh. Nah, itu yang saya jalani ya. Yang kedua itu naon tadi tip and trick bagaimana uh, supaya naon sih? Oh tidak dengki, nah penyakit akut masyarakat kurang. Batur beli motor, gebung. Batur beli mobil, gebung. Batur masang parabola, gubuk senang melihat orang susah susah melihat orang senang si itu mah boga mobil motor jeng parabola si itu mah boga gegebegan weh wamin syarri sidin tidak hasad berlindung dari penyakit itu Kuma ustad ingat Allah ingat mati lupakan kebaikan kita kepada orang lain lupakan kejelekan orang lain kepada kita selesai satu lagi karunya terakhir, terakhir silakan terakhir terakhir yang penciputi boleh Kang Aris paling kakaris satu lagi ya. Satu pertanyaan terakhir ya yang itu tadi dari tadi karena hari ini saya masih ada nanti di daerah mana gitu Salam. Siapa dari mana? Nama saya Ramdan Pak Ustadz. Saya ya. masih dari Garut. Ustadz. Garut. Oke. Okay. Saya minta tipnya mengenai apa nama yang dikategorikan benar-benar hijrah itu seperti apa gitu. Sip. Kalau misalkan saya lihat dari, ter apa e, riwayat dari Pak Ustadz juga kan dulunya sempat juga ke geng motor Riwul Sama itu untuk berlaku salam. Hijrah yang sesungguhnya pada titik akhirnya adalah saya simpulkan dengan syair saya saja ya. Jadi hijrah itu benar makin. Ya? Di dalam doa aku meminta minta naon ringankan langkah ini kuota usia udah mau habis nih untuk melangkah menuju ridomu di sisa hidup ini nah ku sadari selama ini ku sering jauh meninggalkan dirinya, jarang sholat, jarang puasa, bla bla bla. Sedangkan maut pasti datang tanpa mengenal waktu. Berarti ujungnya mati. Nanti apa waktunya? Setiap orang bisa beli jam tapi nggak bisa beli waktu. Bagaimana sih Ustadz hijrah yang sungguhnya? Minta bimbingan. Tuntunlah kami di sisa hidupku sebelum datang ajalku Jadikan akhir hidupku pada ujung akhirnya tersenyum padanya. Hijrah yang sungguhnya ketika orang itu wafat dalam keadaan husnul. Nah, Tanya hijrah yang sungguhnya. Maka saya jeng rey, rey nyanyi lagu rey, rey nain Nyanyi lagu tentang hijrah. Tak terasa waktu berlalu. tuh Ku penuhi dengan dosa. Nista yang selama ini menyelimutiku. Hari ini aku temukan. Menemukan apa hidayah? Tuk tentukan jalan hidupku selama aku masih diberi umur yang panjang masih ada umurnya sok hijrah kemana Allah adalah Tuhanku Muhammad adalah nabiku Haji Al-Quranlah kitabku Islam adalah agamaku sedang selat wah tak ada kata terlambat sehingga wafat dalam keadaan husnul jadi hijrah yang sungguhnya itu bertobat sebelum ajal tiba karena ajal kita tidak pernah menunggu tobat kita. Semoga Pratama abadi diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Jangan berkah jangan bubar dulu. Ini tunggirnya ini. Nggak doa, Allahumma Allahumma nawir kulubana nawir kulubana ya Allah ya Allah cahayai hati setiap kami cahayai hati setiap kami binuri, binuri. dengan cahaya, dengan cahaya. hidayah hidayatika. petunjukmu, petunjukmu. Kama, kama. sebagaimana, sebagaimana. nawartal ardo, nawartal ardo. engkau cahaya bumi ini, engkau cahaya bumi ini. binuri, binuri dengan cahaya dengan cahaya samsika samsika mataharimu mataharimu abadan abadan abadan abadan selama lamanya selama lamanya ya Allah, ya Allah tetapkan hati setiap kami dalam agamamu dalam agamamu wafatkan kami, wafatkan kami dalam husnul khatimah dalam husnul khatimah masukkan kami ke dalam surgamu jauhkan kami dari percik api nerakamu dari percik api nerakamu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati boleh saya tutupnya dengan pantun boleh kacis situ melikopea eh, ah, sakitu eh, ah. ya Gila aya kene ayah kene mah aya tomat aya putih tamat euy. Gila aya kene kasege pondok kasege panjang pa amplopna di cisitu lain mung pondok teh yang panjang apa amplopna ngan sakitu <laughs> ya ini, kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi nah aja ceramah nanti panjang-panjang ame urang diundang deui <laughs> assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam